Kami memujinya, memohon pertolongan dan meminta ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan nafsu-nafsu kami dan dari kejahatan-kejahatan perbuatan-perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang sanggup menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi, bersyahadat, bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bersyahadat bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepadanya dan kepada keluarganya. Ya Allah, bantulah kami agar supaya kami selalu berzikir kepadamu bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Topik tentang doa dan dikir pada malam hari ini adalah tentang keutamaan surat Al-Muluk yaitu yang dikenal juga dengan nama surat Tabarok. Surat Al-Muluk artinya adalah kerajaan. Surat ini urut-urutannya di dalam Al-Quran adalah surat yang nomor ke-67 dan terletak di permulaan juz 29. Surat ini terdiri atas 30 ayat dan surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nama Al-Mulk diambil dari kata al-mulk yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Diambil dari kata-kata al-mulk tersebut yang artinya kerajaan atau kekuasaan. Surat ini juga dinamai pula dengan surat Tabarak yang maha suci juga diambil dari ayat pertama yang berbunyi tabarakalladzi biyadihil mulk tabaraka Sebelum kita menyinggung tentang pokok-pokok isi daripada surat ini maka pertama-tama tentang keutamaan daripada surat ini ternyata ini adalah surat yang agung surat yang luar biasa yang kita dianjurkan untuk membacanya tiap hari bahkan tiap malam. Keutamaan-keutamaan surat Al-Muluk ini terdapat dalam banyak riwayat, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang da'if. Banyak sekali. Dan pada malam hari ini kita tidak akan menyinggung riwayat-riwayat yang da'if, yang lemah. Kita hanya memfokuskan kepada yang sahih dan yang hasan yang bisa dijadikan sebagai hujah argumentasi secara ilmiah dari segi ilmu hadith. Yang pertama-tama tentang keutamaan surat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, at tirmidhi Ibnu Majah, An-Nasa'i dan yang lain-lainnya. Sangat banyak perawinya dengan sanad yang sahih atau hasan. Sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian mengatakan hasan. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inna suratan minal Qur'an 30 ayah شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat. Memberikan syafaat. Memberikan pertolongan kepada seseorang sehingga dosa-dosa orang itu diampuni. Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil muluk Surat Tabarak atau surat al muluk Ini yang pertama bahwa surat ini kalau dibaca dan tentu diamalkan akan memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang berikutnya yang kedua sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Abdiya Al-Maqdisi, Ibnu Murdawi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu marfu'an yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suratun minal Qur'an ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي سورة تبارك Ada satu surat dalam Al-Quran, tiadalah surat itu melainkan hanya berisikan 30 ayat membela kepada para pembacanya dan yang mengamalkannya sehingga memasukkannya ke dalam syurga yaitu surat Tabarak. Maksud daripada hadis ini bahwa surat Tabarak atau surat Al-Mulk yang berisi 30 ayat itu apabila kita membacanya dan mengamalkannya maka surat ini akan membela kita sehingga memasukkan kita ke dalam syurga tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang ketiga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam Tabaqatul Muhaddithin. Diriwayatkan pula oleh ash syajri dalam Al-Amali dan yang lainnya. Dan para ulama menyatakan sanatnya Hasan. Melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Suratu Tabarak hiyal mani'ah min adabil qabr. Surat Ta'barok dialah yang menyelamatkan dari azab kubur. Surat Ta'barok atau surat al muluk menyelamatkan kita dari azab kubur. Tentu semua ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga riwayat-riwayat yang semuanya bisa dijadikan sebagai hujjah argumentasi tentang fadail atau keutamaan daripada surat Tabarak atau surat Al-Muluk. Juga masih ada ucapan-ucapan dari para sahabat, diantaranya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau banyak komentarnya tentang surat ini. Sebagaimana disebutkan oleh al haythami dan juga oleh At-Tabrani dengan perawi-perawi yang rijaluhu thiqat, perawinya kuat. Dan ini adalah ucapan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, mauquf. Kata beliau, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla laila mana'ahu Allahu biha min 'adzabil qabr." وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسميها المانعة وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاع Kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, barang siapa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk surat Tabarak atau surat Al-Mulk tiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari azab kubur. Dan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami menamai surat ini dengan surat Al-Mani'ah yaitu surat yang menyelamatkan dari azab kubur. Dan barang siapa membacanya tiap malam, berarti dia telah mengamalkan amalan yang banyak lagi baik. Itu adalah ucapan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Juga masih ada ucapan dari beliau diriwayatkan oleh banyak perawi di antaranya Al-Haythami sebagian menyatakan sahih, sebagian menyatakan hasan sanatnya dan ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud mauquf. Tapi para ulama mengatakan lahu hukmul marfu'. Hukumnya adalah marfu', hukumnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Abdullah ibnu Mas'ud tidak mungkin mengatakan yang seperti ini kalau tidak mendengarnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yu'tar rajulu fi qabrihi fatu'ta rijlah fataqulu rijlah laisa lakum alayya ma qibali sabil innahu kana yaqra'u suratal mulk ketika seseorang itu berada di kuburan lalu ada yang datang kepadanya yang datang ini sesuatu yang tidak menyenangkannya datang kepadanya dari arah kedua kakinya Kemudian kedua kaki itu berbicara. Tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan bagimu melalui sini. Melalui arahku. Karena orang ini adalah selalu membaca surat Al-Muluk. ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم علي ما قبل سبيل إنه كان يقرأ سورة الملك Kemudian dia didatangi dari arah dada atau arah perutnya. Lalu dada atau perutnya mengatakan tidak ada jalan bagimu dari arah sini. karena orang ini membaca surat Al-Mulk. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول ليس لكم علي ما قبل سبيل إنه كان يقرأ سورة الملك Kemudian dia didatangi dari arah kepalanya. Lalu kepalanya berbicara, tiada jalan bagimu dari arah sini, karena dia selalu membaca surat Al-Muluk. Fahiyal mani'ah tamna'u min azabil qabr. Maka surat ini adalah surat yang menyelamatkan, yaitu menyelamatkan dari azab kubur. Wahia suratul muluk man qara'aha fi laylah faqad akhtar wa ata' wa atyab. Dia adalah surat Al-Muluk Barang siapa membacanya tiap-tiap malam, berarti dia mengamalkan amalan yang banyak dan baik. Juga masih ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala diriwayatkan oleh al bayhaqi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, Yu'ta rajulun min jawani bi qabrihi faja'alat suratun minal Qur'an tujadilu anhu hatta mana'athu qala fa nadartu ana wa masruq fa idha hiya tabarakal tabarakalladzi biyadihil mulk Seseorang ketika di kuburan itu didatangi dari semua arahnya, dari semua penjurunya. Lalu ternyata ada satu surat dan dari Al-Quran yang membelanya yang melindunginya, yang mencegahnya, yaitu surat Al-Mulk. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, Allah mencintai, meridhai dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda secara terus-menerus. Dari beberapa riwayat ini kita bisa mengambil kesimpulan tentang keutamaan-keutamaan dari surat tabarok atau surat al muluk yang pertama-tama, apabila kita membacanya tiap malam dan tentu saja mengamalkan isinya, surat ini akan memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, surat ini akan membela kita sehingga memasukkan kita ke dalam syurga. Dan yang ketiga, surat ini menyelamatkan dari azab kubur. Kemudian yang keempat, barang siapa membaca surat ini tiap malam, maka berarti dia mengamalkan amalan yang banyak lagi baik. Itulah kesimpulan daripada keutamaan-keutamaan surat Tabarak atau surat al muluk. Mari sekarang kita melihat sedikit secara singkat isi atau kandungan daripada surat al muluk, yaitu surat ke-67 yang tepatnya berada di permulaan juz 29. Surat ini berisikan 30 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Pokok-pokok isi daripada surat Al-Mulk atau surat Tabarok ini bahwa hidup dan mati adalah ujian bagi manusia. Kehidupan dan kematian ini adalah ujian sebagaimana firman-Nya di ayat yang nomor kedua Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun kehidupan ini adalah ujian kita diuji ujian ekonomi, ujian rumah tangga, ujian kesehatan, ujian berupa perintah-perintah, ujian berupa larangan-larangan, ujian berupa syariat, ujian berupa hukum, dan berbagai macam ujian yang lainnya. Allah menguji kita, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Siapa di antara kita yang ikhlas menghadapi semua ujian itu? dan tetap mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapinya. Di antara pokok kandungan daripada surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit berlapis-lapis dan semua ciptaannya mempunyai keseimbangan. Itu kita bisa melihatnya di ayat yang nomor ketiga dan juga ayat yang nomor keempat. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم basara البصر qalib ilayka إليك البصر خاسئا وهو hasir. Jadi ciptaan Allah ini sempurna kalau kita berusaha mencari kelemahannya tidak akan menemukan. Sampai mata kita lelah, mata kita payah, mata kita capek. Kita tidak akan menemukan kelemahan-kelemahan dalam ciptaan Allah yang penuh dengan keseimbangan itu. Di antara pokok isi dari surat Al-Mulk pula adalah perintah Allah untuk memperhatikan isi alam semesta. Mari kita renungkan alam semesta ini termasuk juga penciptaan bintang-bintang. Yang mana Allah menciptakan bintang itu disebutkan di ayat yang nomor lima, mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama menghiasi langit, fungsi yang kedua sebagai pelempar syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri pendengaran di langit sana. Kemudian di antara pokok isi surat Al-Mulk pula bahwa azab yang diancamkan kepada orang-orang kafir dan janji-janji Allah kepada orang-orang mukmin. Di situ ada kisah yang sangat indah kalau kita membacanya yaitu di ayat yang nomor 6 dan ayat-ayat setelahnya. Itu tentang orang-orang kafir yang diazab oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Terjadilah dialog dengan dia Ketika dia telah memasuki neraka, dia menyesal, dia merasa berdosa, dia mengakui semua kesalahannya karena dia tidak mempergunakan pendengaran yang diberikan Allah dengan baik. Dia tidak mempergunakan akalnya untuk berpikir. Dia menyesal, tapi penyesalan yang tiada guna. Mereka-mereka ahli neraka mengatakan, "Qalu bala, qad ja'ana nadhirun faqadzabana. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير mereka ahli neraka ketika ditanya menjawab benar ada yang memberi peringatan kami sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan maka kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Mereka ahli neraka menyesal. Mereka mengatakan, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Tapi apalah artinya penyesalan bagi orang yang telah masuk ke dalam neraka penyesalan bagi mereka hanyalah sia-sia belaka. Tidak ada arti sesal dahulu pendapatan dan sesal kemudian tiada guna. Kemudian di antara pokok isi dari surat al muluk atau surat Tabarak, Allah menjadikan bumi sedemikian rupa hingga mudah bagi manusia untuk mencari rezeki. Peringatan Allah kepada manusia tentang sedikitnya mereka yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Di dalam ayat nomor 14, kalau kita perhatikan itu sangat indah. Ala ya'lamu man khalaq, wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Yaitu yang kamu yang kamu lahirkan dan rahasiakan. Dan dia Allah maha halus lagi maha mengetahui. Ayat ini kalau kita hayati, kita akan hidup ini tenang dan damai. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah mengetahui kita. Kita senang, Allah tahu. Kita susah, Allah tahu. Kita berbuat baik, Allah tahu. Kita berbuat maksiat, Allah tahu. Bahkan kita didolimi orang pun, Allah juga tahu. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak tahu? Maka jawabannya Allah tahu, Allah maha tahu. Semua yang tampak, yang tersembunyi, Allah tahu. Maka dari itu ayat ini ditutup dengan kata-kata, وَهُوَ latiful khabir. Dia Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Allah tahu segala-galanya. Sampai masalah yang sekecil apapun, selembut apapun, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya karena memang dia adalah mengetahui. Kemudian di ayat nomor 16 dan 17 di situ ada berbicara tentang sifat Allah yang diulang dua kali. A'amintum maufis samai ay bikumul arda fa'idahiyatamur. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير Kalau kita renungkan dua ayat ini sangat indah, menerangkan kepada kita bahwa Allah berada di atas langit sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya, dan kita tidak mengetahui kaifiahnya. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Jadi ayat ini ancaman keras bagi orang-orang yang mendustakan bahwa Allah yang ada di langit itu Eh, maha kuasa untuk menurunkan bencana, menurunkan adab, menurunkan bala. Bala yang terjadi di mana-mana itu tidak lepas karena dosa-dosa kita. Kemudian setelah itu Allah berbicara panjang lebar tentang nikmatnya yang sangat banyak. Yang kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Termasuk burung yang terbang itu dengan nikmat Allah. Kalau sekarang juga pesawat yang terbang itu dengan nikmat Allah bukan karena uh, yang membuat pesawat itu pandai, bukan karena pilotnya yang mahir, bukan karena cuacanya yang bagus, tapi benar-benar Allah yang menyelamatkannya. Allah berfirman di ayat nomor 19, "Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, innahu bikulli syai'in basir." Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Jadi burung itu yang menahannya sehingga dia bisa terbang di udara adalah Allah. Demikian pula pesawat, kapal laut dan yang lainnya itu Allah. Bukan karena yang membuat pandai, bukan karena pilotnya, nahkodanya, bukan karena cuacanya sampai seterusnya. Ayat ini berbicara tentang nikmat-nikmat Allah yang amat sangat banyak yang kita dituntut untuk selalu mensyukurinya. Inilah yang singkat tentang surat Al-Muluk, surat yang sangat indah dan banyak keutamaannya. Surat yang menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, surat yang menjadikan kita dimasukkan ke dalam syurga, Surat yang menjadikan kita selamat dari azab kubur. Surat yang apabila dibaca tiap malam, berarti kita telah mengamalkan amalan yang banyak lagi baik. Marilah kita selalu membaca surat ini tiap malam. Tiap malam dibaca. Surat yang sangat indah. Terserah kita mau setelah maghrib, setelah isya, atau bahkan ketika hendak tidur. Itu sangat bagus. Surat Al-Muluk. Kalau digabung dengan surat Alif Lam Mim As-Sajdah tentu lebih baik lagi, tapi minimal kita baca surat Al-Mulk karena pembahasan kita malam ini tentang surat Al-Mulk. Sangat indah. Cuman 30 ayat, paling-paling kita membacanya paling lambat 5 menit atau kalau amat sangat pelan mungkin sampai 10 menit ringan indah sambil kita fahami maknanya, kita baca tafsirnya, kita hayati, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat insya Allah. Baik mitra Radio 100,5 Radio Dawai Islam yang November saya kita ikuti bersama tausiah yang diberikan oleh Ustaz Abdullah al dan di kesempatan kali ini kami buka untuk Anda sesi pertanyaan. Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 081233053687 dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah di SMS Center udah e, pertanyaan udah banyak yang masuk dan mungkin bisa kami bacakan satu persatu insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai penyejuk umat Apakah surat Al-Mulk kalau diamalkan setiap hari Apakah bisa mensucikan jiwa dan hati Sehingga iman akan menancap di dalam dada kita Syukran wassalam dari Ibu Al-Batul ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi benar sekali Ibu Al-Batul bahwa memang surat Al-Mulk ini Al-Mulk kalau dibaca tiap-tiap malam dengan dihayati akan mensucikan jiwa dan hati sehingga iman kita akan tertancap dengan kuat di dalam dada benar sekali coba Anda baca dengan khusyuk dengan tadabbur Anda baca artinya dan Anda renungkan kalau ada tafsir, tafsir Ibnu Katsir, silakan dibaca lebih indah lagi. Dan memang di dalamnya itu mengandung berbagai hal termasuk nama-nama, sifat-sifat Allah, kisah-kisah. Kalau kita hayati, kita tadapuri, maka akan membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dan menjadikan iman itu semakin menancap dalam dada kita. Al-Qur'an secara umum seperti itu, terutama adalah surat-surat yang memang secara khusus mempunyai keutamaan tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati Allah Saya seorang siswa kelas 3 SMA Mau menghadapi ujian Zikir dan sholat sunnah apa yang bisa saya amalkan tiap waktu Sampai menghadapi ujian Terima kasih Ustadz Wassalam ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini seorang siswa Kelas 3 SMA mau menghadapi ujian Dikirnya apa, sholatnya apa, supaya uh, supaya sukses ketika ujian nanti. Maka pertama-tama yang perlu dilakukan adalah belajar yang rajin, belajar yang giat, belajar yang semangat. Jadi belajar, Anda belajar maksimal. Kemudian di samping belajar, jangan lupa berdoa. Anda bangun terutama malam hari tentu sholat wajib yang benar ya. Kemudian juga bangun malam, sholat tahajud. Usahakan bangun malam, terserah Anda jam berapa saja. Yang penting pokoknya sebelum masuk waktu subuh. Anda bangun malam, Anda berdoa, bermunajat kepada Allah dengan bahasa Anda, bahasa hati. Doa yang terbaik adalah doa dengan bahasa hati. Jadi sholat malam lalu berdoa. Dalam sujud juga sangat indah. Berdoa dalam sujud walaupun dengan bahasa Indonesia menurut pendapat yang benar itu tidak mengapa. Doanya. Kalau dikirnya tetap bahasa Arab. Doa ya Allah. Berilah kemudahan untuk hamba untuk menghadapi ujian. Jadikanlah hamba tenang. Tidak bingung, tidak takut. Ya Allah permudahlah ilmu untuk masuk ke dalam jiwa hamba. Sehingga hamba bisa menjawab semua pertanyaan dengan jawaban yang baik sehingga hamba menjadi lulus ujian ini. Ya, itulah amalan yang terbaik. Jadi Anda belajar yang giat, yang rajin, yang semangat, kemudian berdoa, terutama doa-doa di malam hari, ketika waktu sahur di penghujung malam, yang Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada hamba-hambanya, kalau ada orang berdoa akan dikabulkan doanya, orang yang meminta diberikan permintaannya. Namun demikian kita jangan pernah melupakan itu hanyalah ujian sekolahan. Ujian yang hakiki adalah ujian kehidupan. Hidup ini adalah ujian. Seseorang dikatakan lulus ujian itu kalau dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang benar. Inilah ujian kehidupan. Kalau ujian sekolahan gampang saja, nggak lulus pun nggak apa-apa. Secara secara agama kan gitu. Walaupun kita berusaha untuk lulus ya. Tapi tentu yang lebih dahsyat adalah ujian kehidupan. Kalau orang sampai nggak lulus, naudzubillah, mati suul khotimah, naudzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita. Jadi mari kita berusaha agar supaya kita lulus dalam ujian-ujian kita, terutama adalah ujian kehidupan ini dan supaya Allah menjadikan akhir umur kita husnul khotimah, akhir umur yang baik kita mati dengan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dimuliakan Allah Dilihat dari salah satu faedahnya Surat Al-Muluk tadi yaitu akan menyelamatkan kita dari siksa kubur Apa bisa kita pak uh, pakai untuk mendoakan saudara kita yang sudah meninggal Biar tidak disiksa dalam kubur dan bila malam Jumat dianjurkan membaca surat Al-Kahfi, kenapa banyak yang membaca Yasin? Tahlil melalui melulu. Oh. Tahlil melulu. Terima kasih jazakumullah khair wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar surat Al-Mulk itu di antara faedahnya di antara keutamaannya adalah menyelamatkan kita dari azab kubur. Jadi kita membaca sendiri dan insya Allah kita akan selamat dari azab kubur. Adapun orang-orang yang telah meninggal dunia mereka didoakan. Doakan mereka mendapatkan ampunan kasih sayang, mendapatkan alam kubur yang luas, yang terang benderang dan mereka damai di sana. Demikian juga ketika malam Jumat, bahkan ketika hari Jumat itu dianjurkan membaca surat Al-Kahfi yang mana akan memancar untuk kita cahaya di antara dua Jumat. Assalamualaikum Ustaz, mengamalkan ayat-ayat tertentu itu apa ada syaratnya? Misalnya uh, mendoakan mendoakan yang memberi tahu dahulu atau bagaimana dan niatnya bagaimana? Wassalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengamalkan ayat-ayat tertentu apa ada syaratnya? Misalnya mendoakan yang memberi tahu dahulu atau bagaimana dan niatnya. Ini saya kurang paham pertanyaannya ya. Yang jelas pokoknya mengamalkan ayat-ayat tertentu itu butuh dasar. Harus ada dasarnya, harus ada dalilnya. Kalau memang Rasulullah menyatakan surat ini keutamaannya ini, ayat ini keutamaannya ini, baru kita uh, mengimaninya. Kalau bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak ha, tidak diharuskan mengimaninya karena yang begitu itu membutuhkan wahyu dan wahyu itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul yang mengetahui keutamaan dan khasiat-khasiatnya adalah para nabi dan para rasul. Kalau dari mereka riwayatnya sahih, kita katakan sami'na wa ata'na wa sami'na wa ata'na. Kalau dari selain mereka, maka kita tidak diharuskan untuk mengimaninya atau mempercayainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah amalan berupa ibadah khusus selain membacanya sebagai pengamalan surat ini atau hanya berupa peringatan saja untuk kita? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai surat Al-Muluk ini tidak ada ibadah khusus ya. Jadi surat itu dibaca tiap malam sambil ditadaburi. Ditadaburi artinya dihayati, difahami maknanya dan tentu dengan mengamalkan konsekuensinya. Tentu saja. Apalah artinya orang yang baca Quran dan dia tidak mengamalkan Al-Quran. Jadi tentu surat ini dibaca, difahami dan diamalkan konsekuensinya. Terutama masalah-masalah akidah, masalah-masalah Eh, nama-nama dan sifat Allah kita hayati dalam diri kita betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Saya baca surat Al-Muluk Tapi setelah sholat subuh Apa pahala sama dengan baca pada malam hari Syukran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memang yang ada di dalam hadis-hadis itu dibacanya pada waktu malam. Tapi seandainya seseorang itu bacanya subuh, mudah-mudahan tidak apa-apa. Yang penting pokoknya tiap hari dibaca. Dan tentu difahami maknanya dan diamalkan. Tapi yang lebih afdol tentu saja sesuai dengan lafat-lafat yang ada di hadis itu, yaitu pada waktu malam hari. Bahkan juga ada riwayat yang mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yanamu hatta yaqra. Alif lam mim sajdah wa tabarakalladzi bi yadihi al-mulk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur kalau malam sehingga membaca surat As-Sajdah dan surat tabarak. Bahkan ini dijadikan dikir ketika mau tidur. Jadi yang afdal itu dibaca pada waktu malam. Seandainya seseorang baca waktu pagi, mudah-mudahan tidak apa-apa. Karena pada hakikatnya dia membacanya tiap hari. Dan yang lebih penting dari itu adalah memahami isinya, mentadaburinya. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah Jika saya terlupa atau ketiduran, ketiduran membaca, eh, sebelum membaca surat Al-Muluknya Lalu waktu bangun udah jam 2 pagi Dibaca apakah fadilahnya masih sama dengan dibaca waktu malam? Syukran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, jadi kalau seandainya seseorang itu terbiasa membacanya pada waktu malam tapi suatu ketika dia lupa atau ketiduran lalu dibacanya pada jam 2 dini hari atau bahkan bacanya setelah subuh itu tidak apa-apa. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih, "Man nama an hizbihi au nasiyaha." Jadi orang yang lupa dari dzikirnya atau ketiduran. Jadi mungkin kita punya amalan, kalau malam itu kita punya dzikir, punya wirid, punya hizib. Eh, lalu malam itu kita lupa atau kita ketiduran. Sehingga malam itu kita tidak bisa membacanya. Lalu kita membacanya antara subuh sampai duhur. Itu waktu mengkodoknya untuk menggantinya antara subuh sampai duhur kita baca pada waktu itu maka Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat kita membacanya pada malam hari. Alhamdulillah. Ini di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ketiduran nggak apa-apa dibacanya jam 2 malam nggak apa-apa, bahkan dibaca setelah subuh nggak apa-apa. Antara subuh sampai waktu duhur itu dikombok, diganti. Itu pahalanya sama dengan ketika kita membacanya pada waktu malam hari. Karena manusia ada capeknya, ada payahnya, ada lemahnya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kelemahan-kelemahan manusia. Karena itu Allah dengan kemurahannya memberikan keringanan kepada hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati Allah Dalam surat Al-Muluk ayat 12 dikatakan Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, apa yang dimaksud yang tidak nampak oleh mereka, dan apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah para ulama? Karena terdapat ayat yang mengatakan bahwa umat yang takut diantaranya diantara kalian hanyalah para ulama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada surat Al-Mulk ayat 12 ya dikatakan orang-orang yang takut kepada Allah yang tampak oleh eh, yang yang tidak tampak oleh mereka. Maksudnya siapa ini? Apakah semua manusia ataukah ulama? Jadi ayat 12 itu Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini umum ya, bukan ulama saja. Walaupun memang ada ayat yang lainnya yang mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Oleh karena itu, e, para ulama mengatakan, orang yang takut kepada Allah itu namanya ulama. Setiap orang yang takut kepada Allah, sehingga menjadikannya mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dialah ulama. Sebaliknya, kalau ada orang yang pandai ilmunya, dia cerdas, tapi dia tidak takut kepada Allah. Perintah Allah dilanggar, larangan Allah dikerjakan. Maka ini bukan ulama. Ini adalah juhala, orang yang bodoh. Karena itu sebagian salafus soleh mengatakan, kafa bi khasyiatillahi ilma wa kafa bil ightirari billahi jahla. Cukuplah takut kepada Allah itu adalah sebagai suatu ilmu dan cukuplah tertipu dari Allah, berani melawan Allah, tidak takut kepada Allah sebagai suatu kebodohan. Jadi orang yang takut kepada Allah itu namanya ulama. Kalau orang nggak takut kepada Allah namanya bukan ulama. Apalah artinya ilmu kalau tidak diamalkan. Jadi maksud ayat nomor 12 itu umum ya, umum siapa saja yang takut kepada Allah, yang mana Allah itu gaib, Allah itu nggak tampak oleh kita. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata, tapi dengan iman. Kita nggak tampak Allah, tidak kelihatan Allah, tapi kita iman, kita takut. Ini orang yang hebat, ini orang yang luar biasa. Dan dia berhak mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala yang besar daripadanya. Jadi sekali lagi, seseorang itu dikatakan sebagai ulama Apabila dia takut kepada Allah itu namanya ulama. Siapa saja yang takut kepada Allah, yang mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, menegakkan hukumnya, dialah ulama. Yang tidak takut kepada Allah, dia bukan ulama, dia juhala. Juhala itu orang bodoh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dalam arti mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, surat Al-Muluk dan surat As-Sajdah yang dibaca sebelum tidur, apa boleh dibaca setelah sholat Isya? Jazakumullah khair khairin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar tadi telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak tidur sehingga membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Itu termasuk dikir ketika mau tidur. Bagaimana kalau dibaca setelah salat Isya? Mudah-mudahan tidak apa-apa. Mudah-mudahan enggak apa-apa. Dibaca setelah Isya, dibaca setelah Maghrib enggak apa-apa. Karena kadang kalau kita bacanya itu mau tidur, terlanjur kita ngantuk dulu. Akhirnya malah enggak kebaca. Jadi mudah-mudahan tidak apa-apa. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Kasih Sayang, dan Allah Maha Mengetahui kelemahan hamba-hambanya. Assalamualaikum Ustadz yang saya cintai karena Allah Ustadz saya baru tahu bahwa kandungan surat ini sangat banyak Ustadz apakah boleh orang yang sedang head mengamalkan ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahabbaka alladhi ahbabtani fi Semoga Allah mencintai anda Sebagaimana anda mencintai saya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah anda sekarang telah mengetahui Tentang keutamaan surat ini yang sangat banyak Mudah-mudahan bermanfaat Kemudian apakah orang head boleh baca Mengamalkan atau tidak Alah, Masalah orang head baca Quran ini Khilaf di kalangan ulama Dan saya tidak akan menjawabnya di radio ini karena khawatir nanti menimbulkan kesalahpahaman. Karena masalah ini khilaf, silakan saja ditanyakan di uh, di forum-forum pengajian yang selain di radio ini. Karena radio ini majemuk yang mendengarkan orang banyak dari berbagai macam uh, pemahaman sehingga kalau masalah khilafiyah diangkat di sini itu yang lebih banyak adalah maldorot daripada manfaat. Jadi silakan ditanyakan di forum-forum pengajian saja. Eh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda keutamaan-keutamaan dari surat al muluk dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, apabila kita mendoakan orang lain dan doa yang diambil dari al-hadis untuk kita sendiri kecuali Al-Quran, ketika sujud dalam sholat, apakah afdol sholat kita? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mendoakan orang lain ya dengan doa, dengan doa yang diambil dari hadis atau dari Quran. Dari hadis untuk kita sendiri kecuali Al-Quran ketika sujud dalam sholat. Walhasil pokoknya doa yang paling baik itu adalah ketika sujud. Itu paling baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa fa'akthiru fihi min ad-du'a." Seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika dalam posisi sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud itu. Jadi doa paling afdal itu adalah dalam sujud. Itu paling afdal karena kita paling dekat dengan Allah ketika dalam posisi bersujud. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya fakominun an yustajabalakum. Maka sangat pantas kalau doamu itu dikabulkan, Itu doa ketika dalam sujud. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, saya pedagang. Bagaimana mengamalkan surat Al-Mulk Tabarak diselingi dengan melayani pembeli dan tak punya wudhu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pedagang, Masya Allah. Pedagang tapi masih mau mendengarkan radio dakwah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda barokah insyaallah. Kemudian bagaimana kalau berdagang sambil baca surat al muluk Nah kalau bisa kalau baca itu jangan sambil berdagang Karena baca paling berapa menit sih 5 menit masa tidak ada waktu luang Jadi anda harus punya waktu luang untuk membacanya Karena nggak mungkin kita baca sambil melayani orang uh, pembeli nggak mungkin Hati kita ini satu Ma lirajulim min fi jawfi Allah tidak menjadikan dalam dada kita ini dua hati Hati kita ini cuma satu jadi kalau uh, pas membaca surat Al-Mulk itu diusahakan tidak melayani pembeli. Jadi cari waktu luang, ada insya Allah waktu luang. Kita semua punya waktu luang, hanya kita perlu membagi-bagi waktu kita. Jadi begitu, kemudian mengenai tidak punya wudhu, kalau membaca saja nggak punya wudhu, itu nggak ada khilaf tentang bolehnya. Yang khilaf itu tentang menyentuh Al-Quran, tak tidak punya wudhu, itu khilaf di kalangan ulama' Tapi tentu saja yang afdal adalah membaca dalam keadaan mempunyai wudhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda pandai-pandai membagi waktu, kapan untuk melayani pembeli dan kapan untuk membaca surat Al-Mulk atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ustadz yang saya cintai karena Allah, Anda mau minta nasihat akhir-akhir ini Ana futur futur sekali suka nonton sinetron padahal dalam hati Ana Ana merasa benci sekali uh, saat lihat TV namun rasanya sulit sekali bagaimana ini Ustaz bagaimana agar bisa istiqomah mengamalkan zikir-zikir yang sudah Ustadz ajarkan karena sering malas jazakumullah khair dari Fatimah ya ahabbaka alladhi ahbabtani fihi Alhamdulillah amin semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta nasihat karena merasa futur, merasa kurang bersemangat. Kurang bersemangat dalam beribadah, dalam berzikir, bahkan juga suka nonton televisi, nonton sinetron, padahal padahal benci tapi sulit sekali menghindari. Ya memang itulah hawa nafsu. Nafsu itu tidak ada puasnya. Nafsu itu sudah satu mau dua sudah dua mau tiga, sudah tiga mau empat, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi budak hawa nafsu. Kita menjadi terpenjara oleh hawa nafsu. Maunya bebas, tapi ternyata justru malah terpenjara oleh penjara hawa nafsu. Itulah yang namanya nafsu. Menonton acara televisi memang maunya kita membatasi. Saya akan menonton satu jam misalnya, tapi nggak akan mungkin bisa. Tambah lagi ternyata dua jam, ternyata tiga jam, dan seterusnya. Itulah nafsu. tidak ada puasnya. Mata kita memandang ini nggak ada puasnya. Kita maunya mandang sebentar. Ternyata nggak bisa sebentar. Pandangan itu eh, pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga, dan seterusnya. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah Anda pikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk Anda. Bermanfaat di dunia, bermanfaat di alam kubur, bermanfaat di akhirat nanti. Mana yang lebih bermanfaat, lakukan. Karena kalau kita menuruti hawa nafsu, kita akan akan akan menyesal. Di dunia kita menyesal. Orang yang kalah oleh nafsunya itu hidupnya susah, gagal, tak berhasil. Apalagi di alam kubur, kuburannya menyempit sehingga tulang-tulangnya patah. Di alam akhirat dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu. Sebaliknya orang yang dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, menundukkannya. Ditundukkan hawa nafsu itu sehingga nafsunya menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuasai nafsu itu, maka dia menjadi orang yang bahagia, orang yang damai, yang tentram di dunia ini dan di alam kubur nanti. Kuburannya luas sejauh mata memandang dan di akhirat dia masuk ke dalam syurga sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ayat nomor ke-37 dan beberapa ayat setelahnya. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى Orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka jahim adalah tempatnya. Neraka dunia, neraka alam kubur dan neraka akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah, yang menguasai nafsunya, menundukkannya untuk taat kepada Allah, maka tempatnya adalah di syurga. Syurga dunia, syurga alam kubur, dan surga di akhirat nanti. Anda pikirkan yang bermanfaat. Nonton televisi boleh-boleh saja, tapi acara-acara yang tidak melanggar syariat, dan itu pun juga seperlunya saja. Tidak waktu-waktu kita kita habiskan untuk nonton televisi, karena itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Kita lebih banyak dirugikan. Waktu kita sangat mahal, waktu adalah merupakan modal kita. Ada ucapan yang sangat indah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengenai nafsu ini. Kata beliau, "Midanukum al-awwal anfusukum, fa in intasartum 'alayha kuntum 'ala ghairiha aqdar, wa in khadaltum fiha kuntum 'ala ghairiha a'jaz, fasharrifu ma'hal kifaha awwalan." Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, medan pertama yang harus kamu hadapi adalah nafsumu sendiri. Kalau kamu kalau kamu menang melawan nafsumu, maka yang lainnya kamu lebih menang. Kalau kamu ternyata kalah melawan nafsumu, maka yang lainnya kamu lebih kalah. Maka cobalah kamu lawan nafsumu dulu, kamu tundukkan nafsumu. Jadi Anda pikirkan mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat, yang bermanfaat itulah lakukan. Pikirkan manfaat dunia, manfaat alam kubur, manfaat akhirat. Jangan sampai rugi dunia, rugi alam kubur, rugi di akhirat. Dan permohonlah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menjadikan kita istiqomah. Itu yang paling penting. Yang sering berdoa mengucapkan ya mukallibal qulub. Tabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Jadi itulah mungkin pertanyaan yang bisa dijawab pada malam hari ini. Dan uh, masih seandainya ada yang belum dijawab di sini, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan karena sebagian di luar materi dan sebagian juga merupakan pengulangan-pengulangan. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya jawab. Mohon dimaafkan kalau ada yang belum terjawab. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira.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 curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, curahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada kami dengan barokah Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami, sebagai cahaya kami, sebagai rahmat untuk kami. Sebagai petunjuk yang menuju kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, Ingatkanlah kami dengan Al-Quran apabila kami lupa. Berikanlah kepada kami pelajaran dengan Al-Quran apabila kami tidak mengerti. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki, agar supaya kami mampu membaca dan mengamalkan Al-Quran sepanjang siang dan sepanjang malam. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah, argumentasi yang menolong kami, Ya Allah, pada hari kiamat nanti. Wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah.